الناس من المسلمين يؤمنون في الأصل بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم عند التفصيل لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ومما دل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين في كل شيء ابتداء الآيات الكثيرة كقوله جل وعلا فاتبعوني يحببكم الله وقوله جل وعلا كتاب أنزل إليك مبارك فاتبعوه وقوله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقوله جل وعلا على لسان نبيه إنما أتبع ما يوحى إليّ وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقول عبد الله بن مسعود رادا على اهل البدع كم من مريد للخير لن يصيبه وقوله رضي الله عنه هو وغيره من الصحابة ما أحدث قوم بدعة إلا تركوا ما هو خير منها من السنة إلا تركوا مثلها من السنة أي شبيهها وقد وصف الله تبارك وتعالى النصارى بالابتداع في دينهم وحذرنا أن نتبع سبيلهم فقال سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله أي ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ولكنهم ابتدعوا أشياء جديدة ومن عقوبة الله للمبتدع دائما ما بينه الله تبارك وتعالى في هذه الآية فما رعوها حق رعايتها setelah beliau mengucapkan muka muhawarah beliau di pagi ini yang membaca hamdalah serta salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diajarkan dan menyamakan Nabi Sallallahu dalam khutbah bahagia beliau. Kemudian beliau mengatakan kita kami saling membantu dan saling menopang nolong di dalam kebaikan ini di Masjid al ini di kota Pekalongan, Jawa Tengah dan pada tanggal 23 dari bulan Ramadan yang dalam pembicaraan Muhammad beliau ini ingin menjelaskan mengenai apa yang wajib <coughs> menjelaskan tentang wajibnya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian itu dikarenakan Kebanyakan kaum muslimin mereka meyakini, mengimani, mempercayai wajibnya untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi pada kenyataannya hakikatnya mereka tidak mengikuti Nabi alaihi wasallam dalam praktek dan amalannya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah beriman dengannya dalam banyak imannya yang menegaskan kewajiban untuk mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosamu." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ittabi'u ma unzila min rabbikum wa la tattabi'u min dunillah." Ikutilah apa yang diturunkan oleh diturunkan dari Rabbmu kepadamu dan janganlah kamu mengikuti selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna ma yuha ilayya sungguhnya aku menerima wahyu atau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun mardud." Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari agama kami, maka amalannya akan tolak serta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man ahdata fi amrina hadza ma laysa minhu fa Barang siapa yang mau ada ada di dalam perintah, di dalam ajaran agama kami yang tidak ada dasarnya padanya, maka ia tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kamu muridin dan sibaku betapa banyak orang yang ia menginginkan kebaikan akan tapi ia tidak pernah mendapatkan kebaikan itu yang disebabkan karena amalan yang dia inginkan dilakukan adalah kebidaan dan juga perkataan para ulama yang lainnya ma'ada kebidaan itu latar khusus dan mislaha tidaklah seseorang atau tidaklah orang-orang mereka membuat amalan-amalan baru, amalan-amalan bid'ah, melainkan pada saat yang sama mereka meninggalkan satu sunnah yang sebanding dengan amalan bid'ah yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Rahbaniyatan ibtada'uha wa kita ibtada'uha," yakni para rahib, para para ulama dari kalangan ahli para, para ulama dari kalangan para orang yang mendapatkan Alkitab yang menjadi agama dahulu mereka telah mengada-ada di dalam agama yang tidak diwajibkan atau yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dengan alasan mereka yakni semata-mata ingin mencari keridhaan Allah. Maka sungguhnya mereka tidaklah memberikan perhatian yang menunaikan hak hak Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenarnya. وإن أهل البدع إذا تليت عليهم هذه الآيات ظنوا انهم يؤمنون بها ويعملون ولكنهم عند المحاققه لا يعملون بها وذلكم ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ان نتبعه في كل عباده بما هو ازيد من اصلها فالله اذا امرنا بالصلاه نجده سبحانه يأمرنا بها على أن تكون على هيئة معينة أن تكون بأسباب معينة أن تكون على أعداد معينة أن تكون في أزمان معينة وربما أن تكون في أماكن معينة وهكذا في سائر العبادات ما من عبادة أمر الله تبارك وتعالى بها الناس إلا وهو سبحانه يبتليهم بمثل هذه التقييدات وقد يشرع الله تبارك وتعالى من العبادة ما يجعله مطلقا عن هذه التقييدات الواجب على المسلم أن يطلق ما أطلقه الشرع وأن يقيد ما قيده الشرع ولا يجوز له أن يقيد الشرع من عند نفسه إذ الدين قد كمل والنعمة قد تمت وما من رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإن كثيرا من أهل البدع يظنون أنهم يمكن أن يزاولوا عمل الرسول في الزيادة أو النقصان في تخصيص العام أو تقييد المطلق أو بيان مجمل ولذلك وجب علينا أن نتعلم ستة أمور في كل عبادة نتقيد بها إن وجدت ولا نبتدعها من عند أنفسنا إن فقدت Sesungguhnya نعم. orang-orang yang mengikuti atau orang-orang yang suka melakukan kebidahan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan dan yang dibacakan oleh Syekh Habibullah Ta'ala di atas mereka beriman, mereka percaya akan tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya sungguhnya mereka tidak mengamalkan dan tidak mengikuti ayat-ayat yang diberikan dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila telah merintahkan kita dengan sholat maka hendaknya amalan-amalan yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat. Bila jumlah rakaat salat itu sendiri, tata cara salat itu sendiri, dan bentuk-bentuk apa yang diperintahkan itu sendiri telah ditentukan oleh agama yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh agama. Maka ibadah tidak ada satu ibadah pun yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melainkan Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan padanya dan seorang ketika hendak memakai ibadah itu hendaknya dia mengikuti ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibenarkan bagi seorang untuk memberikan ketentuan-ketentuan dari diri mereka sendiri yang tidak ada dasar dan perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban bagi seorang muslim yang itu senantiasa terikat dengan apa yang ditentukan, diikatkan oleh syariat dan tidak boleh dia mengikat dari diri mereka sendiri. Kewajiban kita pada sekarang ini adalah untuk mempelajari enam perkara Nah perkara ini dalam masalah ibadah dan semua itu yang berkaitan dengan yang tidak boleh kita lepas dari enam perkara ini sehingga kita tidak terjatuh kepada kebidaan. الأمر الأول تقييد العبادة بسبب ما فإن الله تبارك وتعالى أمر بالذكر مطلقا وأمر بالذكر مقيدا بسبب فمن أمره بالذكر المطلق قوله جل وعلا اذكروا الله ذكرا كثيرا ومن أمره بالصلاة على النبي صلاة مطلقة مجردة عن التقييد بالسبب قوله جل وعلا فصلوا عليه وسلموا تسليما وأمر الله تبارك وتعالى بالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا بسبب معين نجد هذا في الشريعة كثيرا فإذا دخل المرء المسجد ذكر الله الذكر المخصوص وكذا إذا خرج منه والله هو الذي جعل دخول المسجد والخروج منه سببا لهذا الذكر دون غيره فإن سألت عن الحكمة فالله يأمر بما يشاء لأنه هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى كما جعل سبحانه وتعالى دخول الخلاء والخروج منه سببا للذكر المعروف كما دلت عليه النصوص وجعل الدخول إلى البيت والخروج منه سببا للذكر المعروف كذلك كما جعل النظر في المرآة سببا للدعاء المعروف والنظر إلى القمر سببا في الذكر المعروف والتعار من الليل الاستيقاظ من الليل سبب في الذكر المعروف والصباح والمساء والنوم والاستيقاظ أسبابا للذكر لأذكار المعروفة فإن سألت من الذي جعل هذه أسبابا لهذا الذكر دون غيره فالجواب هو الله هو رسول الله هي الشريعة ونجد هذا كثيرا جدا في شريعة الإسلام فيأتي المبتدع فيجعل للعبادة سببا من عند نفسه ويظن أنه متبع لربه فإذا دخل المسجد ذكر ذكرا هو في الحقيقة ذكر ولكنه ليس الذكر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد سببا له يذكر ذكرا آخر أو يجعل دعاء دخول المسجد عندما يقع سبب آخر غير دخول المسجد عندما يركب السيارة مثلا فإن سألته لما جعلت هذا الشيء سببا لهذه العبادة دون ما ورود دليل على التقييد يقول لك قال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا ويظن أنه متبع للكتاب والسنة والصحيح أنه غير متبع لأن هذه الآية تقول اذكروا الله ذكرا كثيرا ولم تقل اذكر الذكر الفلاني عند السبب الفلاني كما فعل هو والواجب على المسلم أن يذكر الله الواجب على المسلم أن يأتمر بأمر الله في الذكر المطلق دون ما اتخاذ سبب له معينا إن ورد الأمر بالذكر المطلق وأن يجعل السبب المخصوص الذي جعلته له الشريعة إن ورد في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرق حينئذ بين المبتدع والمتبع Kemudian enam perkara yang sudah disebutkan oleh Syekh adalah pertama ketentuan ibadah yang dilaksanakan karena satu amalan atau karena satu sebab sebab memang ditentukan. Allah taala memerintahkan kepada kita untuk berpikir dengan pikir yang mutlak dan Allah taala juga memerintahkan kita berpikir dengan pikir-pikir yang tertentu. Pikir yang mutlak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulkulullah dzikran katsira." Berpikirlah kepada Allah, ingat kepada Allah dengan pikir yang banyak dan dengan banyak mengingat kepada kepadanya. Demikian pula ketentuan untuk bersolawat secara mutlak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala wa sallu alaihi wa sallimu taslima dan ucapkanlah salawat dan salawat para doa panjatkanlah doa salawat untuk Nabi SAW serta kesejahteraan yakni memohonkan kesejahteraan dan keselamatan bagi Nabi SAW sedangkan pikir-pikir yang tertentu yang disebabkan dengan sebab-sebab tertentu yaitu tidur seperti masuk dan keluar ke dalam masjid yang dikir-dikir itu diperintahkan untuk dibaca ketika seorang masuk dalam masjid dan juga ketika keluar daripadanya maka tidaklah dibenarkan seorang yakni ketika seorang masuk masjid maka hendaknya ia membaca apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dikir masuk masjid demikian pula dikir ketika keluar dari masjid jadi dibenarkan dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan ketentuan-ketentuan itu pada tempat-tempatnya dengan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Dan tidak dibenarkan seorang untuk membaca zikir selain yakni pada saat tertentu yang telah ditetapkan oleh agama yang telah diikat dengan satu ketentuan tidak boleh seorang membaca zikir dengan pikir-pikir selain dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula zikir yang yakni zikir keluar dan masuk ke dalam kamar mandi atau zikir masuk ke dalam masuk dan keluar dari rumah atau zikir naik kendaraan atau zikir ketika melihat ke, ke melihat ke bulan atau zikir ketika memandang ke cermin atau zikir ketika hendak tidur atau ketika bangun dari tidur semua ini adalah zikir-zikir yang tak ditentukan oleh syariat dan tidak dibenarkan seorang menempatkan zikir yang selain dari yang ditentukan oleh syariat. Karena itu adalah syariat dan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah syariat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk menetapkan satu syariat dan Nabi SAW adalah sebagai bahwa penerima wahyu yang diperintahkan untuk menetapkannya. Maka syariat, yaitu syariat ini tidaklah dibenarkan seorang untuk menggantikan dengan sesuatu yang selainnya yang tidak dibenarkan. Karena sungguhnya kadang-kadang muncul kemudian datang seorang tadi seorang yang dia ini suka beramal dengan amalan-amalan yang baru ia meletakkan amalan-amalan pikir yang dari diri mereka sendiri yakni dengan tanpa mengikuti petunjuk syariat ia berpikir ketika masuk di masjid dengan pikir yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun ia beranggapan bahwa dia mengikuti sunnah Nah, karena sungguhnya hakikatnya ketika dia menempatkan sesuatu maka hendaknya kita tanya kenapa alasan dia menempatkan doa itu ketika masuk masjid maka kemudian ketika dia mengatakan bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman udzurullaha dzikran katsira berpikirlah kepada Allah dengan pikir yang banyak jawaban ini benar ayat ini yakni ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat ini yakni berpikir pada pikir yang banyak tidak mengatakan berpikirlah kamu dengan pikir tertentu, pikir pulang, pikir pulang. Akan tetapi berpikirlah dengan pikir yang banyak. Maknanya berpikirlah kamu dengan pikir-pikir yang telah ditentukan oleh syariat dan tidak membuat pikir-pikir dari dirimu sendiri. Sungguhnya mereka ketika melakukan amalan-amalan pikir yang mereka berbuat, baik ada sholat maupun pikir-pikir yang lainnya, yang tidak ditentukan oleh syariat agama ini kemudian ia mengira bahwa dirinya mengikuti sunnah Nabi Wasallam yang wajib bagi seorang muslim. Hendaknya ia berpikir dengan pikir mutlak yang ada isyarat bahwa dibenarkan seorang untuk berpikir secara mutlak sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat dan hendaknya seorang muslim berpikir dengan pikir yang terikat pikir tertentu yang telah diajarkan oleh syariat ini. Karena sungguhnya tidak dibenarkan seorang ia menempatkan pikir-pikir selain dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat ini karena demikian itu berarti penentangan atau pembuatan syariat di sisi syariat Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. الأمر الثاني الواجب اتباعه في كل عبادة هو التقيد بالعدد المذكور في الشريعة فإن لم يكن ثمة عدد مذكورا في الشريعة فلا يجوز أن نخترع عددا من عند أنفسنا فإنا نجد الأعداد في الشريعة مخ... آه، نجد الأعداد في الشريعة مقصودة وهي مقصودة تابعة لعلم الله وحكمته وما من أحد يعلم علم الله أو أو يكون حكيما كحكمة الله حتى نأخذ من عنده أعدادا لم ترد في القرآن ولا في السنة فإنا نجد التقييد بعدد الثلاث للاستغفار بعد الانصراف من الصلاة والتسبيح والتحميد والتكبير 33 هذه أعداد مقصودة قيدها قيدتها الشريعة بعد الصلاة ونقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره ولكن عند النوم التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير أربعا وثلاثين ونجد سبحان الله وبحمده مئة مرة ونجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة في الصباح وفي المساء ونجد قراءة سورة الفلق ثلاثا وقراءة سورة الناس ثلاثا وقراءة آية الكرسي مرة واحدة إذا نحن أمام عليم علامة شريعة عليم حكيم يقيد من الأذكار والأوراد بالأعداد ما شاء سبحانه وتعالى حينما يجعل التسبيح عشرا أحد عشر خمسا وعشرين ثلاثا وثلاثين أربعا وثلاثين أكثر من سبعين مئة وحينما نجده سبحانه وتعالى يأمرنا بالذكر من غير عد إذا فحينما عد كان العبد مقصودا ومرادا وحينما أطلق عن العبد كان إطلاق الإطلاق عن العبد مقصودا ومرادا ولكن المبتدع لا يفهم هذا أو لا يريد أن يفهم هذا فيخترع عددا من عند نفسه ويعض عليه بنواجذه ويستمسك به ولا ولا يفلته لأنه قاله شيخه سيد الطريقة سيدي فلان شيخي فلان رأس الطريقة الفلانية أو العلانية قال الذكر يجب أن يكون أربعة آلاف وأربعة وأربعمائة وأربعة وأربعين مرة طيب من أين لك هذا العدد فينصدع ذهنه ويذهب يستدل عليك بقول الله تبارك وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا هل قوله كثيرا يعني أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعين مرة بالتحديد بدون نقصان ولا زيادة إنك يا هذا تبتدع وتزيد من عند نفسك وتقيد العبادة المطلقة إنه لا يجوز لأحد أن يقيد ما أطلقه الله أنت لست رسولا الرسول هو الذي يقيد المطلق اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا اعمل بهذه الآية كما هي ولكن الله لم يقل اذكروا الله ذكرا كثيرا بالعدد الفلاني الذي اخترعته أنت من عندنا طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد أعدادا نعم حدد الأعداد التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت حينئذ تشهد على نفسك أنك إن حددت أعدادا فقد ساويت نفسك برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضاهيت شريعة الله فقد تشبهت شبهت شريعة جئت بشريعة جديدة تشبه شريعة الإسلام يجب أن يكون هذا معلوما وإلا فلماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزور أخاه المسلم فيقول عنده أسب فيقول عنده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه سبع مرات لماذا لم يقل ثماني مرات ست مرات هذا العدد كان مقصودا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقل عن الله تبارك وتعالى هذا التحديد لأن الله عليم حكيم له من وراء هذا التحديد حكمة ولكنه قال إذا وجد أحدكم في نفسه ألما أو مرضا فليضع يده على الذي يؤلمه ويقول شوف بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا سبحان الله لماذا هذا ثلاثا وهذا سبعا الجواب لأن هذا شرع الله هكذا ورد لأنه شرع الله والله سبحانه وتعالى عليم حكيم يعلم ما في هذه الأعداد من الخير والبركة إذا فإن قلت أنا هذا الذكر أو هذا أحدده بعدد لم يرد تحديده في القرآن ولا في السنة فقد زعمت أن لي من العلم والحكمة مثل ما لله تبارك وتعالى تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا dan kedua Lalu hal yang kami hal yang termasuk harus diperhatikan dalam masalah ibadah penentuan dengan bilangan tertentu di dalam syariat karena menentukan bilangan tertentu bilangan-bilangan jumlah-jumlah tertentu dalam ibadah adalah itu menjadi tujuan daripada syariat itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang hikmah penentuan bilangan-bilangan tersebut dan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, maha hakim dan maha mengetahui seperti dikir setelah selesai sholat fardu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi SAW dan mengajarkan kepada kita melalui kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca tasbih, tahmid dan takbir yang masing-masing dibaca 33 kali. Ini adalah bilangan tentang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dari 33 subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allah akbar 33 dan digenapkan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir menjadi 100 dan pikir sebelum tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bacaan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan bilangan ketentuan pikir setelah sholat yang berbeda dengan ketentuan pikir sebelum tidur. Jadi tidak dibenarkan seorang untuk menempatkan bacaan pikir setelah sholat yakni pada zikir sebelum tidurnya. Demikian pula bacaan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada zikir pagi atau zikir selama satu hari, yakni untuk baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la al mulku wa al hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir seratus kali. Kemudian juga diajarkan di dalam salat fardu, salat fardu yakni pada subuh dan pada maghrib untuk membaca surat Al-Ikhlas tiga kali, surat Al-Falaq tiga kali, surat An-Nas tiga kali, dan ayat kursi satu kali. Ketentuan Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq tiga kali, An-Nas tiga kali adalah dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan penentuan ayat kursi yang dibaca hanya sekali adalah ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga tidak dibenarkan bagi seseorang untuk merubah atau menambahkan atau mengurangi dari bilangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bilangan-bilangan tertentu, maka sungguhnya ketentuan itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah merintahkan kita untuk melakukan dengan bilangan-bilangan tertentu tersebut dan tidak mengurangi atau menambahkannya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hikmah dari semua penetapan bilangan-bilangan tertentu tersebut. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha hakim, Maha bijaksana tentang maksud-maksud daripada setiap penentuan bilangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah yang membuat syariat dan tidak dibenarkan seorang untuk membuat syariat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun mubtadi maka mereka tidak memahami yang demikian ini atau sengaja tidak ingin memahami perkara ini sehingga mereka suka dalam berpikir membuat bilangan-bilangan tertentu dari diri mereka sendiri yang mereka menganggap itu lebih baik atau itu yang adalah yang terbaik dan itu mereka kadang selalu mengisyaratkan atau bahwa mereka melakukan itu semata-mata mengikuti dari para guru-guru mereka, dan para syekh-syekh mereka, tanpa mereka peduli terhadap ketetapan saya, Sehingga mereka menetapkan tiga dengan bilangan sampai 4.444 dari mana jumlah bilangan ini? Adalah syariat agama tidak pernah menentukan bilangan bilangan yang serupa ini, yakni menetapkan zikir tertentu dengan bacaan yakni bilangan yang seperti ini. Kalau mereka ditanya, bilang akan mereka tidak bisa menjawab mereka bingung kemudian mereka mengatakan bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman udzurullaha dzikran katsira berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak benar Allah merintahkan untuk berzikir banyak tapi tidak Allah tidak merintahkan berzikirlah kamu dengan jumlah 4444 meletakkan jumlah seperti ini berarti ia telah membuat syariat di sisi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Seseorang tidak dibenarkan ketika ia membuat ketentuan bilangan tertentu di dalam berzikir, dalam ibadah, dalam segala ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Berarti ia telah menyaingi syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia membuat ketentuan-ketentuan bilangan tertentu ataupun yang lainnya di dalam perkara-perkara ibadah, maka berarti ia telah membuat syariat baru syariat yang menjadi tandingan bagi syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya seorang Muslim ketika ia menziarahi atau mengunjungi saudaranya Muslim yang sakit, maka disunahkan disyariatkan untuk membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayasya. Aku mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala Assalamualaikum yang Maha Agung Rabbal Arsyil Azim Rabb yang memiliki arus yang agung semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dan ketentuan bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah tujuh kali. Ini adalah ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi tidak dibenarkan kita menambahkan atau menguranginya. Karena dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui dan maha bijaksana dan maha mengetahui maksud daripada penetapan bilangan tertentu tersebut. Jadi Ketika dibenarkan membaca dengan yang bilangan yang melebihi dari ketentuan Nabi Allah. Ketika seorang merasakan sakit pada anggota tubuhnya, kemudian yang meletakkan diperintahkan untuk meletakkan tangannya pada bagian yang sakitnya, kemudian membaca Bismillah tiga kali. Kemudian baca A'udhu billahi wa izzati wa qudrati min syarri ma wa uhadu. Aku berlindung kepada Allah dan dengan keperkasaan dan kekuasaan Allah Subhanahu kemuliaan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Aku beliau ayasyani eh, Aku billahi a'udzu billahi qudrati min syarri ma dari kejelekan keburukan yang aku takutkan dan aku dapati dalam tubuhku dibaca tujuh kali. Perhatikan Mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan bismillah hanya tiga kali sementara bacaan berikutnya tujuh kali? Kita tidak akan bisa mengetahui maksud seperti ini karena ini adalah kewenangan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah wahyukan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada wilayah, tidak ada bagian dari kita untuk merubah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat ini. Karena tadi bahwa sungguhnya ketika seseorang meletakkan bilangan tertentu di luar apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berarti ia telah menempatkan dirinya sebagai penanding pembuat syariat yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ia telah menandingi Allah, ia telah me menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala dalam pembuatan syariat. Walajib, أنك تجد أهل البدع حتى بعد هذا البيان من الكتاب والسنة لا يزال مستمسكا ببدعته خائفا وجلا ألا تنتشر بين الناس فإنه قد أغلق عليها قلبه قلب أغلق عليها قلبه وملأ بها صدره وأحبها عمليا أكثر من القرآن والسنة ولذلك تجده لا يزال يدافع عن بدعته حتى بعد هذا البيان فيقول بحجة داحضة خبيثة ألقاها عليهم الشيطان يقول نحن لا نتعبد لله بهذه الأعداد لا نحن لا نعتقد لها فضلا معينا نحن فقط هذا الترتيب كتبه لنا شيخنا فنمشي عليه فقط قلنا لهم فما جاء عن رسول الله من تحديد الأعداد أتعتقدون فيه فضل؟ قالوا نعم قلنا فلم تركتم ما تعتقدون فيه الفضل وتمسكتم بالذي لا تعتقدون فيه الفضل أي دين وأي عقل ما جاء عن رسول الله من تحديد الأعداد أتعتقدون فيه الفضل؟ قالوا نعم فلماذا إذا تركتم تحديد الأعداد الذي جاء في السنة واستمسكتم بتحديد الأعداد الذي لم يجئ في السنة وأنتم لا تعتقدون فيه الفضل ولا يزالون يجادلون لأن المبتدع لا يرضى لا يرضى أن تهدى بدعته ويظنها دينا كأنما هدمت الصلاة إذا هدمت بدعته كأنما هدمت ركنا من أركان الدين بل أشد فيقول لا نحن نأخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الأعداد التي هي من عندنا ومن عند الشيخ بركة فيها بركة هذه قلنا لو أما ما أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحق وأما ما أخذته عن غيره فبأي هدى وبأي دليل وبأي أمر جاز لك أن تساوي بين رسول الله وبين غيره حينها سيحار جوابا إن شاء الله تبارك وتعالى ketika kita mendapati ahli bidah setelah disampaikan hujah-hujah yang demikian ini mereka tetap berpegang teguh dengan kebidahannya dan menutup diri pun menerima perubahan-perubahan. Mereka telah menutup hatinya dari menerima segala masukan-masukan dan mereka telah menutupi hatinya, akalnya dengan segala subhat-subhat dan mereka tidak memberikan tentang sunnah. mereka selalu mengatakan, kami tidak menyembah Allah Subhanahu Wa dengan bilangan-bilangan. Jadi ketika mereka mengatakan bilangan, kami tidak menyembah Allah dengan bilangan-bilangan ini. Akan tetapi kami melakukan ini karena mengikuti daripada syekh kami, daripada guru kami yang telah menentukannya. Kemudian kita tanyakan, bukankah benar benarkah yakinkah kalian bahwa apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW tentang bilangan-bilangan itu terdapat keutamaan, terdapat fadl? Mereka pasti akan mengatakan benar. Lalu mengapa engkau lebih memuliakan, mengutamakan yang tidak ada keutamaan dengan meninggalkan yang jelas-jelas ada keutamaan yakni ketentuan bilangan dari waktu saat SAW yang kami yakini memiliki keutamaan Kemudian kami juga meyakini bahwa apa yang datangnya dari para syekh kamu itu tidak ada keutamaan. Lalu kamu lebih mengutamakan yang datangnya dari syekh yang kamu terima dari syekh kamu, dari guru kamu dibandingkan dengan apa yang ditetapkan oleh waktu saat SAW yang jelas-jelas ada keutamaannya. Ini menunjukkan mereka ahli senantiasa tidak terima kalau kebinaannya ditinggalkan. Mereka lebih suka untuk berbincang dengan kebinaannya dibandingkan untuk yang mengikuti yang sunnah dari Nabi SAW. Atau mereka mengatakan bahwa kami mengikuti apa yang datangnya dari Rasul SAW, tapi kami juga mengikuti apa yang datangnya dari Syekh kami. Maka sungguhnya ketahuilah bahwa apa yang kalian ikuti dari Rasulullah SAW maka itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang hendaknya diikuti. Tetapi mengikuti dari Syekh, apalagi yang bertentangan yang tidak sejalan dengan apa yang datangnya dari Rasulullah SAW maka itu adalah satu bid'ah yang tidak akan diterima dan diingkari oleh agama ini. الأمر الثالث ونختصره نبدأ بالاختصار الأمر الثالث اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل عبادة في جنسها فإن الله تبارك وتعالى مثلا أمرنا بالأضحية وأمرنا أن تكون الأضاحي من واحد من أربع إما من الإبل من جنس الإبل الجنس يعني النوع أو من جنس البقر أو من جنس المعز الضأن أو من جنس المعز هذه الأربع كما قال جل وعلا ثمانية أزواج من الذكر اثنين ومن ال... من الضأن اثنين ومن المعد اثنين وقال قبلها من ال... من الإب من البقر اثنين ومن الإبل اثنين يعني الذكر والأنثى وأهل البدع دائما يقولون إن الله أمرنا بهذه العبادة صحيح بهذا العدد صحيح بهذا الوصف صحيح بهذا الجنس صحيح بهذه الهيئة صحيح في هذا الزمان صحيح في هذا المكان صحيح لكنه لم ينهنا لكنه لم ينهنا أن نعبده هذه العبادة بعدد آخر بصفة أخرى لم يرد نهي طيب في الأضحية أمرنا أن تكون الأضحية واحدا من أربع فهل نهانا أن تكون من غيرها؟ هل يوجد نهي صريح في القرآن أو في السنة أن تكون الأضحية ليست من البقر أن تكون أضحية من الديك مثلا من الغزال من الضبي مثلا هل يوجد نص فلماذا لا تضح لا تضحون بدجاجة فلماذا لا تضحون بديك فلماذا لا تضحون ب بفرس بحصان لماذا لا تضحون بزرافة لا لا يجوز هذا لا يجوز لماذا لا يجوز وقد جوزتموه قبل قليل بزعم أن الله بزعم أن البدعة ليست هي ما يخالف ليست هي آه، ما لم يرد في الدين ولكن هي ما نهى عنه النبي لأن يعني البدعة يقول البدعة ليست ما لم يرد في الدين ولكن البدعة عندهم البدعة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه سبحان الله الذي نهى عنه النبي هذا حرام هذا اسمه حرام هذا ما اسمه بدعة طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نسجد في الصلاة في كل ركعة ثلاث سجودات هل نهى في نهي خاص قال لا تسجدوا ثلاث سجدات في كل صلاة هل نهى ما نهى نهيا خاصا ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي ولكنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذا فالبدعة قطعا هي ما لم يرد في الدين وليس ما خالف نهي الرسول أو ما خالف الدين ولذلك نجد هذا واضحا جدا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جنس نوع العبادة الصلاة هي الصلاة التي نعرفها ليست صلة الأرحام ولا التعامل مع الناس بالأخلاق هذه ليست صلاة الصلاة هي الصلاة التي نعرفها هذا جنسها هذا نوعها هذه طبيعتها وهكذا في كل الدين صار عندنا السبب العدد الجنس نعم Kemudian yang ketiga secara ringkas saja bahwa ketentuan mengikuti Nabi SAW di dalam jenis yakni jenis atau bentuk sesuatu macam sesuatu contohnya di dalam masalah berkurban ada ketentuan berkurban yakni dengan empat empat jenis binatang yang diperintahkan untuk berkurban dengannya yaitu al-ibil, unta, al-bakar yaitu sapi, kemudian al-ma'is yaitu al-ma'is al-dhan yaitu kambing al-dhan ibil wal bakar al-dhan al mas wal mas al-dhan wal mas al-dhan Abdon yaitu domba, kambing, kacang, kambing, almaris dan abdon itu kambing domba. Ini yang ada ketentuan dari syariat. Ketentuan ini unta, sapi, kambing, domba, kambing, kambing, kambing umum, kemudian domba adalah ketentuan dari syariat yang iya. ada riwayat-riwayat ataupun dasar-dasarnya dari dalilnya dari agama. Tapi kemudian seseorang ahli bid'ah mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kita untuk berkorban. Betul ada perintah, ada sebutan empat daripada jenis jenis binatang atau hewan yang dibolehkan untuk dijadikan korban. Tetapi Nabi tidak melarang kita untuk menyembelih atau berkurban dengan selain yang empat? Mana larangan dari Al-Quran? Mana larangan dari hadis Nabi SAW yang secara tegas, jelas-jelas melarang untuk berkurban dengan kuda atau dengan gajah atau dengan jerapah atau dengan dengan gajah dengan ayam atau dengan ayam jantan Mengapa kalian tidak berkorban dengan dengan hal semacam ini? Mereka tentu tidak akan menerima kalau seandainya dibolehkan berkorban dengan dengan jerapah. Tentu mereka tidak akan mengatakan betul benarkan tetapi mereka seolah-olah membenarkan dengan korban-korban yang lainnya. Sesungguhnya mereka meyakini bahwa bid'ah itu adalah adalah apa yang Bid'ah itu adalah apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan apa yang tidak disebutkan di dalam nas Al-Quran maupun Hadis. Inilah definisi bid'ah menurut ahlu bid'ah. Yakni yang namanya bid'ah adalah apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan apa yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ini definisi tidak untuk mereka. Sehingga apa yang tidak ada larangannya dari hadis Nabi SAW maupun ataupun dari ayat-ayat Al-Quran, maka itu bukan bid'ah. Kita katakan bahwa apakah Nabi SAW melarang kita untuk bersujud tiga kali di dalam sholat? Sujud itu satu rakaatnya dua kali. Apa karena dilarang sujud tiga kali? Mengapa kalian tidak sujud tiga kali? Bukan karena Nabi SAW tidak melarang sujud tiga kali. Inilah bahwa sungguhnya dalam banyak perkara dalam tentuan jenis ataupun bilangan ataupun dari semuanya bahwa apa yang mereka tetapkan dengan alasan bahwa apa yang tidak ada larangan dari Nabi SAW adalah sesuatu yang bukan bid'ah. Yang bina hanya apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanyakan tentang ini, Nabi SAW tidak pernah benar. Tapi Nabi SAW memerintahkan kita Sallu kamar ini usolli Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apakah Nabi salat tiga kali? Sujud tiga kali di dalam sholatnya Setiap rakaatnya Tiga. Berapa kali Nabi SAW dua kali? Maka itulah menjadi ketentuan syariat bahwa Nabi SAW telah meletakkan bilangan tertentu, jenis tertentu, bentuk tertentu dalam ibadah. Dan Nabi SAW juga telah bersabda dengan jelas, mana amalan laisa 'alaihi amruna bahwa Rabbun. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, tidak ada dasar perintahnya yang tidak diperintahkan tidak dicontohkan dari kami dari agama ini maka amalannya tersebut tertolak dalil ini begitu jelas menjelaskan bahwa semuanya tidak tersebut di dalam syariat maka ia adalah amalan bid'ah yang diingkari maka demikian inilah jenis yakni ketentuan jenis di dalam ber beribadah seperti jenis daripada bentuk udhiyah ataupun berkorban yang tidak boleh dilanggar yang apa yang dikatakan oleh syariat demikian pula di dalam masalah sholat yakni sholat yang dipahami di dalam syariat kita adalah sholat melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sholat dalam pengertian bahasa yang berarti tidak bisa artinya dipahami dengan makna hubungan silaturahim antara satu dengan keluarganya dengan keluarga lainnya. Karena sesungguhnya demikian itu telah ada ketentuan dari agama ini, jadi jenis ini yang tidak bisa dirubah kecuali dengan dasar dari yang sahih. ونذكر الشيء الأمر الرابع ونختم به ونقيس ما تبقى على ما ذكرنا الأمر الرابع هو المكان فإن الشريعة قد تأمرنا بالعبادة في مكان ما وقد تأمرنا بالعبادة مطلقا عن المكان يعني في أي مكان ولكن تجد أهل البدع يعظمون أماكن لم ينزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان فالمسلمون يعظمون المساجد لأن الله تبارك وتعالى أمر بتعظيم هذا المكان فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأهل البدع يعظمون المشاهد يعظمون المقامات والقبور يعظمون الكهوف والأديرة والسراديب في باطن الأرض وتجد الواحد يعظم منهم الصحراء والجبال أكثر من المساجد فإذا ذكرت له عبادة العابدين في بيوت الله استقل من شأنها وإذا ذكرت له عبادة العباد والزهاد في الكهوف آه هذا شيء عظيم ما شاء الله وإذا سألته قال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خير لكن الحقيقة والواقع يشهد أنهم يعظمون ما جاءت به أهواؤهم أكثر مما جاء به هدى الله تبارك وتعالى والله جل وعلا أمرنا أن نطوف في مكان واحد حول الكعبة وليطوفوا بالبيت العتيق ولله على الناس حج البيت وأهل البدع يطوفون بأي شيء يطوفون بالقبور فإذا قيل لهم لم تطوفون بالقبور ظنوا أن السؤال لم تطوفون فقالوا الله يقول وليطوفوا لكنه قال وليطوفوا بالبيت العتيق ولم يقل فليطوفوا بالقبر وقد يطوفون بمسجد وقد يطوفون ببيت وقد يطوفون بجبل وقد يطوفون بحجارة وقد يطوفون بأي شيء يعظمونه وإذا لم يجدوا قبرا زعموا أن وليا مر من هنا فبنوا بناء في الحقيقة وصنم يشبه القبر وطافوا حوله فإن قلت لهم لم تعبدون القبور قال لا لا لا ما في أحد مدفون هنا ما في أحد ميت هنا نحن لا نعبد القبور أصلا ما في أحد جوا هو ليس المقصود لم تعبدون فلانا أو علانا المقصود لما تعبدون شيئا من دون الله تبارك وتعالى سواء كان بشرا أو حجرا قبرا أو شمسا أو قمرا أو شجرا أو غير ذلك من الأشياء فيغفلون أو يتغافلون وهم يغفلون نعم لأنه ران على قلوبهم البدع وأغلقت قلوبهم فما عادوا يعون إلا أن يتوبوا وينخلعوا من ذنوبهم ويتوبوا توبة صادقة لله تبارك وتعالى فقد يقبل الله تبارك وتعالى ويعيد إليهم بصيرتهم أو شيئا منها أمرنا بالسعي بين الصفا والمروة تحديد المكان لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يحدد المكان الذي شاءه في السعي بين الصفا والمروة نمشي في مكان خاص منه نهرول نرمل في الطواف في الثلاثة أشواط الأولى نرمل في البقية لا نرمل في طواف القدوم في الطواف في طواف العمرة نرمل لكن في غيره من أنواع الطواف طواف الإفاضة وطواف الوداع لا نرمل لأن الله تبارك وتعالى يقيد من العبادات ما شاء سبحانه وتعالى يجب علينا أن نعي هذا أن الشريعة مقيدة أحيانا بأعداد أحيانا بهيئات بمكان معين بزمان معين بطريقة معينة هذا ليس غفلا عن الحكمة بل هذا تابع لحكمة الله التي لا لا تساويها حكمة أحد من البشر هذه هي الطريقة المحمدية هذه هي الشريعة من حاول أن يأتي بأعداد من عنده أعداد من عنده آه سوى طريقة طريقة شيخ طريقة أعداد من عنده هيئة من عنده أزمان من عنده أماكن من عنده صفات من عنده جنس العبادة من عنده هذه شريعة جديدة هذه شريعة جديدة قال الله تبارك وتعالى شرعوا لهم من الدين الدين الطريق شرعوا لهم من الدين ما لم ما قال ما نهى الله عنه انتبه ما قال ما نهى الله عنه ولكن قال ما لم يأذن به الله ولا يزال المبتدعة يقولون البدعة ما نهى الله عنه يا أخي الله يقول ما لم يأذن به الله لم يأذن الشيعة يقدسون كربلاء أكثر من الكعبة ويقولون الحج إلى قبر الحسين أكثر من سبعين مر أكثر من سبع أبصر والله نسيت سبعين ولا سبعمية ولا سبعة آلاف يعني هم يحددون من الأعداد ما شاءوا على طريقة أهل البدع أكثر أفضل من حج بيت الله بسبعين أو بسبعمية أو بسبع ألاف مرة ما أدري ويعظمون من الأماكن ما شاءوا الله جل وعلا أمرنا أن نقف على جبل واحد في يوم واحد جبل عرفة فيجعلونهم يتخذون من الجبال ما شاءوا هذا جبل الجودي الذي وقفت عليه سفينة نوح نقف عليه الله أمركم بهذا لما تكلفون أنفسكم ما لم يكلفكم به الله أم أنكم يجب عليكم يجب عليكم دائما أن تتبعوا أهواءكم لماذا تحدثون في الدين ما لم يأذن به الله الله لم يكلفك فلما تكلف نفسك وتكلف غيره المشكلة أنه يكلف كذلك غيره و وانظر لا يريد منك أنت السني ولهذا نذكر بعد الترجمة إن شاء الله حتى لا نطيل على الإخوة Kemudian yang keempat yaitu dan insya Allah beliau menutup bikin yang keempat ini. Ini yang keempat ini juga berkaitan dengan bikin yang kelima. Yang keempat ini adalah mengenai tempatnya. bahwa syariat ini telah memerintahkan kita untuk beribadah dengan ketentuan tempat-tempat tertentu dan kadang-kadang juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ibadah dengan tidak menetapkan tempat-tempat tertentu. Kemudian ahli mereka beribadah dan menetapkan ibadah-ibadah tertentu di tempat-tempat tertentu Bahkan mereka lebih ingin memarahkan tempat-tempat yang mereka tetapkan dibandingkan dengan tempat-tempat yang ditetapkan oleh syariat itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakmurkan masjid. Inna ma ya'muru ya Allah man amana billahi wal akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Akan tetapi ahli bid'ah mereka lebih memakmurkan kuburan-kuburan mereka, tempat-tempat keramat mereka, gunung-gunung, gua-gua, padang-padang pasir, di bawah pohon, sungai, sumur. Dan mereka lebih bersemangat beribadah di tempat-tempat ini dibandingkan mereka beribadah di tempat masjid. Bahkan tempat dari saya, bahkan mereka lebih khusyuk beribadah di sekitar kuburan dan tempat-tempat yang mereka tetapkan dibandingkan kehusuan mereka ketika berada di dalam masjid tawaf. Allah Subhanahu wa taala menetapkan tawaf agar kita tawaf hanya di satu tempat yakni Baitullah Al-Haram Al-Ka'bah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a Tawaf tawafu bil baitil atiq maka hendaknya mereka bertawaf di rumah yang tua dari Baitullah Al-Ka'bah dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wajib bagi manusia untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Haram yang menunaikan ibadah haji. Akan tetapi ahlu bid'ah mereka lebih bersemangat untuk bertawaf di sekitar kuburan-kuburan wali-wali mereka bahkan di tempat-tempat yang sesungguhnya mereka ciptakan sebagai kuburan-kuburan wali atau tapak tilas mereka ketika ditanyakan kami tidak berkeliling di sini di sini tidak ada kuburannya tidak ada orangnya tetapi sungguhnya yang dimaksudkan oleh syariat adalah bukan semata-mata hanya menyembah kepada yang di dalamnya tetapi yakni beribadah kepada selain Allah, beribadah terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu tempat yang mereka ciptakan sebagai kuburan? Seperti di negeri kita, di kota kita ini, masya Allah, banyak tempat-tempat yang tiba-tiba muncul ada kuburan wali yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan menjadi hal yang semarak, lebih semarak daripada semarak di Idul Fitri, Idul Adha hari-hari tertentu ini juga ada kaitan yang kelima yang ini beliau menyebutkan tidak menyinggung yakni kaitan dengan waktu Allah Subhanahu wa taala menetapkan waktu, mereka menetapkan waktu yang lain dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin untuk ketika mereka melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk sa'i dari Safa ke Marwah. Kemudian mereka diperintahkan untuk melakukan ramal yakni lari kecil antara dua yakni satu lembah lembah Hunainah kalau tidak salah antara yakni dua dua tangga baik ketika dari sofa ke Marwah maupun ketika dari Marwah ke sofa dan juga untuk belah kecil di tiga kali putaran pertama pada toaf kudur dan tidak pada toaf-toaf lainnya ketika toaf sunnah atau ketika toaf haji maka tidak diperintahkan untuk berlari kecil ini menunjukkan bahwa tempat-tempat tertentu dengan ketentuan-ketentuan tertentu telah ditetapkan oleh syariat ini dan tidak digunakan seseorang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tempat ataupun bilangan ataupun jenis apa yang tidak ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Syara'u lahum minad dini ma lam Mereka orang-orang ahlu bid'ah, orang-orang yang mereka senantiasa gemar untuk membuat syirik atau syirik membuat bid'ah. Mereka menetapkan syariat-syariat untuk yakni untuk umat mereka, untuk pengikut mereka sesuatu yang ada yakni untuk besarkan mereka dalam agama ini yang tidak diperkenankan, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala syara'u lahum syuraka syara'u lahum dini billah apakah mereka memiliki sekutu-sekutu guru-guru mereka setan-setan mereka yang menentangkan syariat-syariat di dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata malam dan billah. Allah mengatakan apa yang tidak diperkenankan oleh Allah bukan apa yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada perkataan di sini malam yang anhullah apa yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka tentu berarti boleh mengamalkan amalan yang tidak ada larangannya. Tetapi ini tidak diperkenankan, tidak diizinkan, yakni segala perkara yang tidak dicontohkan oleh agama ini yakni dari syariatnya baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka juga bertuah orang-orang Syiah mereka bertawaf ke kuburan imam-imam mereka, sayyid-sayyid mereka. Bahkan mereka bertawaf sampai 70 ribu kali. Dari mana bilang 70 ribu kali? Bahkan syariat menetapkan untuk tawaf di Baitullah Al-Haram saja hanya 7 kali. Mengapa mereka sampai bertuaf 70 kali? Ya, beliau sebutkan bilang atau bilangan-bilangan tertentu yang lain jumlahnya banyak. Ini juga sebenarnya di dalam kita nah, kadang-kadang orang-orang yang suka mengikuti amalan-amalan amalan-amalan yang nggak tahu nggak jelas yang membaca pikir dengan jumlahan sampai ribuan uang ribu untuk bisa sampai kepada tingkat tertentu. Ini dari diri saya bukan dari beliau. Kemudian juga Nabi SAW atau syariat ini telah menetapkan wukuf di satu tempat tertentu, yaitu hanya di gunung di Jabal Arafah ketika wukuf pada tanggal 9 Dulhijjah dari Arafah dari mulai tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari yakni di Arafah tapi kemudian mereka melakukan wukuf di gunung-gunung yang banyak di tempat-tempat yang mereka keramatkan ada yang untuk mencari duduk, ada yang untuk supaya bisa punya anak, ada yang supaya rezekinya lancar, ada berbagai macam alasan yang mereka lakukan. Mengapa kalian memperberatkan diri kalian sendiri? Mengapa kalian melakukan apa yang tidak disyariatkan oleh agama? Inilah kebiasaan daripada ahlul bidah. Mereka lebih bersemangat untuk beribadah dengan cara mereka dan bukan dengan cara apa yang ditetapkan oleh syariat agama ini. Baik dalam masalah bilangan ataupun sebab tertentu ataupun jenisnya ataupun tempat dan ataupun zamannya yakni waktunya tertentu kalau syariat. Hadi arba وأما الخامس والسادس فهو الزمان والصفة الزمان والصفة وحتى نختم أذكر قصة حصلت لي مع بعض هؤلاء الطرقية وكنت جالسا في المسجد الحرام قبل عدة سنوات فجاء من يدعوني إلى طريقته ولا يعرفني لا أعرفه ولا يعرفني ولكن شوف يجتهد في دعوة الناس إلى بدعته فقلت له عندي سؤال قال تفضل قلت له هذه هذه الطريقة التي تدعوني إليها هل هي الإسلام أم أنها شيء آخر غير الإسلام قال لا هي ليست هي الإسلام وليست هي شيء آخر غير الإسلام بل هي مندرجة و يعني يتضمنها الإسلام هي داخل الإسلام يتضمنها الإسلام فالإسلام دائرة كبيرة وهذه الطريقة دائرة صغيرة داخل الإسلام قلت له أقنعتني وأنا أحب أن أن أن أنضوي معكم ولكن لي شرط قال لي ما هو؟ قلت أنا وأنت وبعض الإخوة تأتي بهم ونجعل طريقة جديدة ليست هي نفس الطريقة التي تدعوني إليها وليست شيئا آخر غيرها تماما ولكن طريقة مندرجة تحتها ومنضوية تحت هذه الطريقة فالإسلام دائرة كبيرة وطريقتكم دائرة أصغر وطريقتنا الجديدة دائرة أصغر وأصغر وأضيق نجعل فيها أعدادا جديدة هيئات جديدة أزمنة جديدة نرتبها ترتيبا جديدا فقال لا لا يجوز سبحان الله أجاز لكم أن تحدثوا في دين الله ولا يجوز لنا أن نحدث في طريقتكم فالإسلام أعز عليكم عن طريقتكم إذا جوزتم في دين الله الطرقية ولم تجوزوا أن تنصدع طريقتكم عن طرق أخرى وقد جوزتم هذا الإسلام فالإسلام أعز عليكم عن طريقتكم هذا دين هذه الطرقية دين جديد دين طريقة والعجيب أننا ونحن الذين دائما نقول اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل شيئا إلا إذا فعله لا تترك إلا إذا ما تركه في الدين في الدين لا في الدنيا في الدين يأتي هؤلاء الطرقية ويقولون هؤلاء أصحاب دين جديد هذا أمر عجيب جدا وإذا غضبت منهم لطرقيته لتمسكهم بطريقتهم هذه لا يرضون أن تغضب لا يحبون أن تغضب منهم ولكنهم في الوقت ذاته يغضبون منك ولا يرضون منك أن تتمسك أنت بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول هذا رجعي متشدد آه، وغير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي يصفوننا بها لأننا نقول مئة يعني مئة كثيرة كثيرة ثلاث ثلاث سبع سبع واحد واحد 10 11 11 25 25 لا نزيد لا ننقص نتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذه تعتبر عندهم رجعية تشدد آه انغلاق ظلامية وغير ذلك من الأوصاف التي يصفوننا بها ولكن حينما يتمسك هو برقم 4444 مرة ولا يزيد ولا ينقص وهو ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تكليف أشق من تكليف الشريعة لا يطيب له أن يصفه أحد بالظلمية ولا بالرجعية ولا ولا ولا إلى آخره سبحان الله فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Kemudian bagian yang kelima dan yang keenam yaitu ketentuan zaman atau waktu dan juga sifat sifat dari sesuatu ibadah itu maknanya bahwa di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari enam perkara yang disebutkan oleh beliau Habibullah taala yang menjadi mulai tata cara sebab sebab satu ibadah, kemudian bilangan satu ibadah, kemudian eh, tempat, kemudian apa namanya bilangan, kemudian tata cara jenis jenisnya dan termasuk waktu, tempat, waktu dan sifat ini maka itu harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat agama ini. Kemudian beliau menyampaikan sebuah kisah ketika terjadi dialog antara beliau dengan ada dua orang dari ahli ketika bertemu di, di satu tempat di haram kalau tidak salah atau tempat yang lainnya orang itu bagaimana mengajak orang kepada kepada saham kepada amalannya dan tarekatnya kemudian beliau bertanya Apakah tarekat ataupun cara-cara yang kalian tunjukkan yang kalian ajarkan kepada saya ini merupakan cara atau ajaran dari Islam atau sesuatu yang lain? Kemudian dia menjawab, enggak ini bukan dari acara Islam, tapi ini bukan sesuatu yang lain juga. Tapi ini adalah sesuatu yang dikandung oleh Islam, yang ada di dalam Islam yakni disinggung dalam Islam campuran berbagai campuran antara yang Islam dengan yang bukan Islam kemudian beliau mengatakan baik sekarang begini saya singkat dulu saya dan kamu atau dengan orang-orang yang sekitar kita ini yang kita kumpul sekarang ini bagaimana kalau kita membuat satu cara yang baru yang bukan dari Islam tapi dia ada di bawah naungan Islam yang kecil, satu amalan kecil. Kita bikin atau cara sholat kita dengan cara kita sendiri, kita bikin puasa kita dengan puasa kita sendiri, ibadah kita dengan ibadah sendiri. Sudah susut dari kecil ini yang tapi masih lingkupnya masih terkait, masih masih ada Islam-Islamnya. Ada dikirnya, ada baca Qur'annya, mungkin sholatnya dengan satu rokaat atau sejenisnya. Enggak, enggak boleh. Jangan, enggak bisa itu. Ini anehnya mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang baru di dalam agama mereka melakukan kebidahan mereka tata cara ibadah mereka yang menyelisihi agama mereka mau mereka ridho tetapi mereka tidak ridho kalau tata cara ibadah mereka ini disaingi disaingi dibuatkan yang lainnya ditinggalkan jadi kalau mereka disuruh meninggalkan dari ajaran tata cara mereka mereka mereka menolak tapi kalau seandainya seseorang itu yakni melakukan satu amalan justru malah sebaliknya ketika mereka melakukan amalan seorang melakukan amalan apa yang diajarkan oleh syariat dengan berpegang teguh dengan syariat ini maka mereka akan marah jadi mereka lebih suka untuk meninggalkan apa yang lebih utama yang diajarkan oleh agama ini dengan mengikuti yakni yang dari guru mereka dari tata cara ibadah yang tidak ada dasarnya dan syariatnya dari agama ini. Bahkan kalau kita marah karena tata cara ibadah mereka yang tidak sesuai dengan syariat agama ini, mereka tidak akan terima, mereka tidak akan ridho. Tapi mereka akan marah kalau tata cara ibadah kalau tata cara ibadah yang dilakukan oleh kita ini sesuai dengan sunnah justru mereka akan mengatakan bahwa kita ini termasuk orang yang fundamentalis orang yang keras orang yang Ya, kan ketika seorang itu melakukan melaksanakan ibadah seperti yang ditetapkan oleh agama oleh syariat yang menyelisih dengan tata cara ibadah mereka, ketika kita menghidupkan apa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah-ibadah ibadah-ibadah kita, seperti yang diajarkan dikatakan kita bahwa yang dianggapnya kita ini tasyadud, keras, berlebihan, ekstrim, dan seterusnya dengan istilah-istilah yang murjiah kualit, dan sebagainya yang seolah-olah orang yang justru mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu yang tidak mengikuti cara mereka itu adalah mereka yang sesat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah banyak menunjukkan dari dari tentang yakni keharusan beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan mereka lebih suka mengikuti apa yang datang dari syekh mereka. هذا بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله تعالى